Nah seperti ini ya biarin Allah bikin hukum lahum fit dunia khisyun di dunianya pasti ada unsur dina entah kadarnya gimana itu terserah pengira. Misalnya kalau orang bodoh jadi imam, motornya surat sih lah di fatihah terus, terus terus dikeluarkan dari masjid, orang bodoh jadi imam keben. Nak rata kejadian itu sok bodoh-bodoh pede, terus imami nyanyi Indonesia Raya kan ya repot. Jadi kita ini harus ya harus mikir juga. Mergo masyur gitu. Ana wong saking bodhone iku mau belajar fikih, kok fikih kabeh ana khilaf. Bareng dekne mondok Mekah, nek Mekah mau dolanan tok. Tiap takoki masailul fikih disebut fihi kaulani. Ini ada dua pendapat. Wong pertama ngirane alim kabeh. Wong kok kabeh roh iku ana khilaf. <laughs> Terus ana sing mangkal takoki. Bah, hukumnya demenan bi fihi kaulani nanti ya sarap karwan demenan kok fihi kaulani demenan dan rokok ngawur demenan itu hukumi fihi kaulani kalau dia itu mau latihan ibu-ibu alim ora alim tapi ibu-ibu paham ya sehingga dalam banyak hal misalnya riba saya tidak mengatakan bunga loh riba riba itu dengan bunga itu kadang sama kadang tidak pokoknya riba Allah jelas ngendikan jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul dan menantang perang. Jadi fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Harus jelas. Kayak ngerasani itu. Ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil kiamah apa yang gawe wong ngerasani itu banyak. Mereka nak gak ono ngerasani wong maksiat itu pena ya penak, orang orang pengadilan sosial. Orang orang pengadilan nopo sosial. Tapi nak orang sing rasani kan ini jadi kontrol. Dia jadi nopo? Enggak, misalnya no hamil di luar nikah. Wah, itu produk gagal. Wah, kena apa rabi kesusu lah, kena kan sudah Akhirnya satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena di komitmen jangan kena supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sering sekecelok khusyuk, tokoh masyarakat, mereka itu gelar tokoh rujukan. Ya kudu ibu cangkem Si Sing mbok tapi kejo tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol loh. Tapi gue mau kiai sekecelok serbana Jumatan minyakan terus. Anjur apa antas melok cangkem? Elek. Sebebo khusyuk, sebebo anteng. Tapi kayak kudu dukung no. Pergerakan cangkem napa? Elek. Jadi kita trik jadi kiai alim paham ya. Enggak ya kayak Bebo, ibu napa ibu kayak kulo. Pokoknya sementing pokoknya kayak kulo nanti kudu anut. Ya. Lha pancen ngoten. ini termasuk matur teng aswaja teng tayu matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini. Mustafa kok mati ngombe Mustafa ya pantas ya. Apa? Zaid ya Zaid gak pantas. Zaid itu sing soleh ya agar berdoa. Pokoknya orang wong mati bergoplosan. Ayah saya lek umat ini bergoplosan. Lho nanti ngalami. Mati mergo Kadang-kadang itu gue ya soleh, kadang bayi soleh malah majlis taklim. Putune kurang ajar ngombe oplosan mati. Mati tenang. Mati ra urip terus, Eh, walhasil rame. Piye jelas matine ku oplosan. Wong seksine ada dan komunitas grupnya ada, ono setengah mati, ono mati tenan. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ. Sebaiknya saya nyolati apa enggak? tak takut, itu termasuk kitab tak dari situ paling top terus maksudnya kata orang-orang saya ini kiai induknya segini aja sapan sapan yang kuno atau wong wong petani biasa itu konsolat itu lima tanam gue syarat sing gue gue gue rasul ya sing gue gue gue rasul ayo kayak kitab nopo begini logikanya begini ini rumah nontonan. awas nak salah rokok Jana zatu muslim. Loh ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan, bukan karena som saya sombong. Ciri khas kebenaran fakih adalah diomongkan di depan banyak. Kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawa atau setuju ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak biar dibatalkan bahwa Gus kemarin sesat menyesatkan, biar dibatalkan oleh kiai-kiai itu. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede, kalau saya ke, malah kebalikan. Saya itu kalau matur di depan GG kajian, misalnya ada acara muridan, kiai kajian rawuh semua, saya malah pede. Pikiran saya anak salah, harus ngontrol. Aku rapi pede malah mulang di sini. <laughs> salah yo ora konangan, bener yo. Ora entuk penghargaan dadi dianggap. Jadi ya biasa ya. ya tapi kan ibadah ya, mulang itu ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik. Saya ngaji di mana-mana matur ini. Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh pokoknya apel. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Nak konjone minum mati kok digolekno whisky ya, kowe dhisik tuku larang tuku Petrus, apa Saya saiki kenangan dia mati tak ubeni whisky. Engko pas mati agak no. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya di di didusi, di solat. Si piye ini janazah itu muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Wes gue gelol lah sampai sing mayit. Tapi piye-piye kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang kemudian dikelola ala orang fasik, dikopi sampai arak atau digerundungno Gemini cekinan, remi, repot. Wes cara kula, wes sak tahlil bid'ah lah, kan gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki wes. Wes kan gremeng lah, wes gak ono hadis sunah Rasulullah. Wong zaman Nabi ben ahlili sapa, Nabi jelas warga kok tahlil nyawa. Karo jadi zaman iku ora ono model ngundang sapa. Tapi kira saya yakin nak tahlil itu ono tuntunan. Kita lihat hadis sokai gawe gawe tahlil ku ono hadis sokai. Biasa orang yang telakon. Awal kok itu yang Gus Anda ini orang alim. Sing nggak nggih untuk totok sunnah rasul. Kenapa datang di acara tahlil padahal tidak ada hadisnya? Podo tangkem melek Kau kowe ora ono hadise. Ya. <laughs> Podo ora ono geger. <laughs> Gak ada nanti ngajari cangkem melek. Berarti sama-sama. <laughs> Sama-sama ra jelas yang Serawanin Rosno. Nah ini saya ulang lagi, ini rumah tenang ya. Orang yang jelas mati oplosan, pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri. Itu saya pernah ya ada sekitar apa 22 kilonan lah dari kampung saya itu di kampung di atas gunung. Ada orang jadi rontok soleh, wong ya soleh terkenal soleh ya. Justru karena soleh terlalu soleh kuper, tapi soleh kuper. bujoni ayu gak wong iso mati malah bunuh diri piye, kehilangan bujo kehilangan Nah, itu kiai temannya itu tanya ya kasusnya itu itu gak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat ya kayak mati oplosan mati bunuh diri mati firor anisyafil lari dari perang atau mati pas di tempat maksiat tempat mesum macam-macam lah ini caranya gini, cara berpikir kita. Kalau kita tidak datang, kita ini siapa saja, ada harus orang banyak. Nanti mereka melahirkan kefiah baru. Ya saya ulang lagi, melahirkan itu satu. Dan ini tidak baik bagi Islam karena nanti setelah ada kefiah baru, kita ini malah kesulitan menghilangkan. Paham ya? Kesulitan enggak? Karena nanti kalau ada orang fasik mati, sing masjid menunggu. Grupnya mereka sudah bikin kefiah belum? Ternyata mereka datang lebih awal terus dikefiahkan ala mereka nggak ada sholat, nggak ada kafan terus langsung di kita kerepotan kan. Mendingan kita datang. Dan alhamdulillah tadi saya kan tadi saya contohkan rata-rata mbahnya itu ya orang soleh atau keluarganya atau RT-nya. Sehingga karena mereka soleh ini kayak sepakat Mas Yofaseklah diperlakukan sebagai jalan jatuh muslim. Wong kadang baik ya nangis-nangis ning kiai putu kula Gus, putu kula yai jenengan dongakno notis yen kelakuane pun ngoten macam-macam. Nah, dalam tradisi Rasulullah dulu ketika Abdul bin Ubay mati karena anaknya santri, nyatanya Rasulullah datang karena menghormati keluarga. Ada roh nak kelakuannya Abdul bin Ubay itu kayak seperti itu. Anggap saja kamu menghormati keluarga. Dua menghormati kefiah Islamnya, yaitu kefiah Islam yang tadi. Karena kalau ada kefiah baru kamu yang repot. Lu kalau nanti ngelakuin lu ini nyata. Di kampung sebelah saya itu terkenal itu tukang nanggap dangdut. Dangdut semblotor-blotor. Oh, semacam-macam. Nah itu orangnya itu kultus sama saya. Tapi ya kultusnya wong kan. kes sesuatu anak kula nikah. Jangan sing ngakak tuh. Yo jam kira jam songo. Mungkin tuh tenan jam 2 wonten dandutan. Lah terus Jadi kan teko sing akad mari <laughs> yo yo. <laughs> ya tenang ya. Gue oh, itu termasuk sisi kontroversi saya karena orang-orang itu. Iya Gus Mas, karena ngomongin maksiat jalan kok gelem teko. Makanya saya ini diuntungkan terkenal ngalim. Wong kan sungkan mau gremeng tok rawani jadi penting terkenal alim penting paling gak wong nyo alim opo? gremeng ngono. Karena pikiran kita sederhana, kalau kefiatun nikah orang alim tidak mau datang, lalu mereka kalau bikin kefiah baru juga kita kesulit, kesulit. Setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim, ada kefiah sing mujma' aleh, yaitu cara mati ne oplosan lah didusi solati di pendem saya sebut satu-satu ya didusi dikafani disolati pendem kefia nikah yuk dinekah ini atau wakile dengan dua saksi wes sekarang kalau kita ada datang lalu mereka bikin kefiah makanya saya anggap kita datang ini fardu kifayah datang saja nah tapi jangan kitopnya Nanti kalau kitabnya datang semua, punya pikiran begini semua, lalu bedanya umpi yang sholah be yang fasik. Semua mati oplosan sing teko yo ya wake, sing imami misalnya PBNU, BPP Muhammadiyah. Engkau sing mati wong soleh karena tokoh sing teko yo. Ya. Terus famal farku bena, <laughs> napa bena, kan ya lucu. Makanya ini unik, uniknya Rasulullah ada seorang fasik karena punya utang gak nyaur. Nabi datang. Nabi tanya, apakah mayat ini punya utang? Iya ya Rasulullah. Nabi langsung balik kanan, nggak mau nyolati. Saya tidak mau nyolati orang yang punya utang. Nanti kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh orang berakal Nabi nyolati umatnya zaman akhir. Karena kabeh duwe utang. BPKB ini tonggo bisa. Ngusuh utang cek ngaku BPKB ini. Iya gitu. Oh, itu mau orang dinar, orang dinar itu sak dinar mau 4,2 gram. Tahu tak itu sekitar satu juta enam ratus. Itu nabi pun purun, buatan purun. Saya kira kira utangnya utangnya bro, ono patang juta. Niki nanti kalau tanglet utangnya patang juta, eh, serah gelem nanti. Pulau pun di atas pulau juta, tapi orang langkai orang pulau. Tapi kan aset pulau satu juta, mau jadi sidik. Tapi patang juta aset tuh bro. Ini wes nabi gak kerso. Itu masyur, nabi itu gak mau nyolati. Tapi sebelum nabi tidak mau nyolati, nabi ngintikan gini, itu masyur di hati-hati. Solu ala sohitikum. Aku ranyolatilah, tapi kue-kue kudu tetap. Iya, iya. nah, sehingga kata Imam Nawawi dalam sarah Sahih Muslim mengatakan, jika ada orang fasik meninggal, maka sebaiknya kitabnya itu gak usah ikut nyolati. Terus saja orang kan sepakat, nah misalnya di kawasan Rembang, Bangun, di Hajen misalnya dulu Badullah, di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kayak kitab sing mujmal. Ini sebaiknya tidak usah nyolati, karena ini nanti jadi apa? Jadi apa? Ukuran. Ternyata fasik lah ya disolati wong top top. Ya sing nyolati cukup ya Mustafa terus teko be kukur-kukur terus terus salate rapati fase. pokoknya sementing ono ono sholat. Iya piye dengan ada sholat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jana. Paham ya? Terus kalau ngangkat nonton kamu, artisnya dari itu sudah teko, mesti sudah telok Tapi piye-piye sing ngangkat no kiai, misalnya kiai rata teko terus diangkat no penyanyi penyanyi dangdut malah Yus pokoknya niati dengan kita datang berarti keviannya ala kevia Islam. Ini penting kolator, no. gue kurang terlalu garis lurus, ya jadi garis bingkok. Maksudnya ngerti duduk perkara hukum itu.